Orang yang bertanya tentang hari kiamat, lalu ditanya apa persiapanmu tentang hari kiamat itu, dia menjawab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Penjelasan tentang hadis itu sudah kita terangkan kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 370. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang maknanya sama dengan hadis ke-368 yang sudah dibahas kemarin. Kata Abdullah bin Mas'ud, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum? Walam yalhaq bihim. Walam yalhaq bihim. Kata Syekh Sa'id eh, Salim bin Id al-Hilali. La yastati'u ayya'mala bi'amalihim أو laisa fi manzilatihim أو lam yajtami ma'ahum fid dunya lam yal lam yalhaq bihim itu artinya tidak mampu beramal seperti amalan mereka jadi orang itu mencintai satu kaum karena kaum itu amalannya hebat akhlaknya mulia ibadahnya intensif dan seterusnya kita cinta kepada mereka tapi tidak mampu beramal seperti mereka. Otomatis kata saya Salim au lam yajtami ma'hum fid dunya tidak bisa berkumpul bersama-sama mereka. Karena minder, karena yang lain-lain. Tapi kita cinta kepada mereka. Baik tidak bisa berkumpulnya itu karena tidak memungkinkan dari segi tempat, waktu atau teknis. Bagaimana pendapat tentang orang seperti itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahabba. Bahwa seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Jadi sekalipun kita tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tidak bisa berkumpul dengan mereka. Tapi kalau cinta cinta, kalau kita cinta kepada mereka, kita akan bersama-sama dengan mereka pada hari kiamat nanti. Penjelasan tentang hadis ini sudah kita terangkan kemarin. Itulah hadis ke-370. Hadis ke-371. Ini yang menjadi rahasia. Kenapa kita bisa bersatu, bersahabat dengan orang-orang tertentu? Dan kenapa kita tidak bisa bersatu, bersahabat dengan orang tertentu lainnya? Kenapa dengan si ini bisa ya akrab, sesobatan, bersahabat, dengan yang lain kok enggak? Salah satu rahasianya pada hadis ke-371 ini. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "An-nasu ma'adinun." An-nasu ma'adinu kama adini dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu wal arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa rawahu muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia itu seperti barang tambang ma'adin artinya kata Eh, Syekh Salim Ma'adin itu jamak dari ma'dan wa huwa syai'ul mustaqar fil ard wa qad yakunu nafisan aw khasisan Ma'dan itu sesuatu yang terpendam di dalam di, di muka bumi, di dalam perut bumi. Kadang-kadang berharga mahal seperti emas, perak, batu bara dan yang sejenisnya ya. Kadang-kadang ada juga yang murah seperti tembaga kayak begitu. Manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang-orang terbaik dari kalangan mereka di zaman jahiliyah akan tetap menjadi orang terbaik setelah mereka masuk Islam. Jadi ada beberapa karakter yang baik sekalipun dia belum Islam. Seperti dermawan, seperti suka menolong orang, suka menjamu tamu, itu kan karakter baik. Yang ini dimiliki juga oleh orang-orang kafir. Pergaulannya menyenangkan Orang-orang terbaik di kalangan mereka di zaman jahiliyah akan tetap menjadi orang terbaik setelah mereka masuk Islam Ida fakuhu apabila mereka faham fakih. Wal arwahu junudun mujannada sedangkan ruh-ruh manusia seperti bala tentara yang dikerahkan seperti kalau menurut Syekh Salim junudun mujannada itu jumu'un mujtami'atun wa anwa'un mukhtalifah. Yaitu sekumpulan yang berkumpul dan berjenis-jenis, berbeda-beda, bermacam-macam. Ruh-ruh manusia itu seperti itu. Siapa saja ruh yang saling mengenal, maka dia akan bersatu dan yang saling mengingkari atau tidak kenal mereka akan ikhtilaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama, manaqibul jahiliyah وأعمال الخير khairi fiha la yu'tadda biha إلا illa أسلم أصحابها. ashabuha. Pertama, karakter jahiliyah, karakter yang baik di zaman jahiliyah. Serta perbuatan-perbuatan yang baik di zaman jahiliyah tersebut itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya kecuali apabila orang yang memiliki karakter yang baik dan amal yang baik itu masuk Islam barulah akan ada manfaat dan kebaikan yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah sebelum Islam kalau mereka tidak masuk Islam percuma gugur semua amal dalam ayat disebutkan lain asyrafta la yahbatanna amal kalau kamu musyrik, gugur semua amal-amal. Terhapus. Jangankan musyrik ya, jangankan keluar dari Islam. Masih dalam ruang lingkup status keislaman, tapi mengucapkan satu kalimat tertentu saja bisa gugur semua amalnya seperti yang kita bahas kemarin yaitu orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah dalam memfonis orang lain dalam hal-hal yang hanya menjadi hak prerogatif Allah. Seperti demi Allah Allah akan tidak akan mengampuni kamu. Nah, seperti gugur kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Dia sudah mengatakan satu perkataan yang menghancurkan dunia dan akhirat. Padahal dia masih muslim. Apalagi kalau keluar dari Islam. Bukan muslim. Gugur semuanya. Tapi begitu dia masuk Islam, semua kebaikan yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah dihitung kembali, dicatatkan kembali dan akan memperoleh balasan. Ini yang pertama. Kedua, al-ilmu wal fiqhu huwa yustilu yusqilu ma'danan nas la syaraf wal mal. Hadis ini pun merangkan bahwa ilmu dan pemahamanlah yang bisa membuat berkilaunya, mengkilatnya nilai barang tambang yang dimiliki manusia. Manusia tadi seperti barang tambang, emas atau perak. Seperti itu kan? Emas dan perak itu bisa suram warnanya, kecuali kalau dia di sepuh sepuh bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda di sepuh itu di apa ya saya juga kurang mengerti pokoknya menjadi mengkilap herang agenclang nah manusia itu seperti itu seperti emas dan perak bisa surah dan yang membuat mereka berkilap mengkilap sekali herang agenclang tadi adalah ilmu dan pemahaman, bukan kedudukan dan harta. Hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi ilmunya nol atau minim tentang ilmu syariah. Maka dia tidak akan mengkilap, tetap suram. Tapi yang membuat suram itu sekalipun miskin, tidak punya jabatan, status sosialnya rendah, tapi berilmu dan berpemahaman, dia akan mengkilap. Betapa banyaknya para ulama yang amat sangat masyhur keulamaannya, kesolehannya, kezuhudannya, tapi miskin dalam kehidupan ekonomi. Rata-rata begitu. Kalau tak ada ulama yang terkenal kekayaan seperti Imam Ibn Hajar, seorang pejabat tinggi yang kaya raya, tapi beliau mulia, mengkilap dan terkenalnya bukan karena kekayaan tapi karena ilmunya. Ketiga, dan ini poin terakhir dari hadis ini, tata'araful arwah bihasbi tiba allati jubilat alaiha walakin yanbaghi tahdzibun nafsi lituhibba wa tu'allifal mu'minina salihin wa tunaffiru Uh, wa tanfiru wa tafirru kafirina wal Ketiga hadis ini pun merangkan bahwa para ruh akan saling mengenal sesuai dengan tabiat yang memang dia telah diciptakan di atas tabiat itu. Sesuai dengan tabiat pembawaannya masing-masing. Ruh itu akan seperti ini. ini ada tabiat yang keras, seperti Umar bin Khattab ketika zaman jahiliyahnya keras lah masuk Islamnya juga tetap keras. Tapi beda kalau kerasnya dulu keras karena emosi, karena hawa nafsu. Kalau sekarang keras karena ilmu dan menempatkan sikap kerasnya itu pada tempat yang sebenarnya. Di tempat lain lunak, menangis, takut yang seperti itu tunduk kepada orang yang lebih bawah dari dia dari ilmu dan jabatannya karena orang lain dianggap benar dan dirinya salah kekerasannya itu tidak diterapkan sekehendak dia saya senior saya lebih tinggi jabatannya sebagai khalifah saya lebih berilmu ber, lebih lama bersahabat dengan Nabi SAW kemudian dia arogan enggak enggak seperti ada ruh yang tabiatnya seperti itu. Ada yang lunak, lemah lembut, dan seterusnya. Ada juga yang ngeyel. Jadi para ruh saling mengenal sesuai dengan tabiat yang dia bawa sejak awal, sejak masa penciptaan. Akan tetapi, hendaklah setiap jiwa, setiap orang membersihkan jiwanya masing-masing agar dia bisa mencintai dan menyatu bersikap lunak dengan sesama mukmin yang solihin dan bisa lari menjauh dari orang-orang kafir, musyrik dan ahli bid'ah. Jadi karakter sulit dirubah, tetapi bisa dikendalikan dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kapan harus keras, kapan harus lunak. Kalau umpamanya karakternya keras, membahas apapun, membahas akhlak, kelembutan hati, karena pembawaannya keras, tetap aja cara membahasnya juga kayak membentak-bentak. Sehingga mustami merasa dimarahi oleh materi yang sedang dibahas. Ada yang berkarakter begitu. Apalagi kalau membahas jihad, ada lagi orang yang lemah lembut membahas jihad juga sambil ngantuk. <laughs> Ada. Nah, itu karakter yang memang tidak dikendalikan oleh ilmu, oleh situasi, oleh uh, kondisi dan seterusnya. Itulah penjelasan hadis ke 371. 372 372 ini nanti saya sodorkan penjelasan pembanding dari kitab lain. Sebab ini nanti menyangkut aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering-sering-sering diamalkan. Kita sendiri sering mengalami, baik sebagai subjek atau sebagai objek. Sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih sebagai yang meminta atau sebagai yang diminta. Coba aja lihat. Hadis 372 ini diterima dari Usair bin Amr. Dia disebut Ibnu Jabir. Kata Ibnu Jabir. Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Idza ata alaihi amdadu ahli yaman sa'alahu. Afikum Uwais bin Amir? hatta ata ala Uwais bin Amir radhiyallahu an faqala la anta Uwais bin Amir qala na'am qala min muradin thumma min qaran qala na'am qala fakana bika baras فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهان له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل fastaghfirli fastaghfaralah faqala lahu Umar aina turid qala kufah qala al ala aktubu laka ila amiliha qala akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilayya فلما كان من al القبل حج رجل من min ashrafihim fawafa Umar عن an Uwais فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد, أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر Lau aqsama ala Allah la abarrahu fa in istata'ta yastaghfir la faqa. Fa'ata Uwaisan faqala istaghfir li. Qala anta ahdathu ahdan bisafarin salihin fastaghfir li. Qala laqita Umar? Qala na'am. Fastaghfar lah. Fafutina lahun nas fantalaqa ala wajhihi rawahu Muslim. Kata Ibnu Jabir Umar Ibn Khattab radhiyallahu an apabila ada satu rombongan dari Yaman datang Umar selalu bertanya kepada mereka Apakah di antara kalian ada orang yang namanya Uwais bin Amir? Terus nanya gitu. Sampai suatu saat dia bertemu dengan Uwais. Lalu Umar bertanya, "Anta Uwais bin Amir? Apakah engkau Uwais bin Amir?" Dijawab, "Iya." Apakah engkau dari Murad, kemudian dari Qarn? Murad nama sebuah kabilah, sedangkan Qarn nama tempat menetapnya kabilah itu. Dia menjawab, "Iya." Kata Umar lagi, apakah dulu kamu mempunyai baros? semacam borok atau kalau menurut Syekh Salim bin Id al-Hilali baros itu bayan bayadun yadhharu fil badan ada warna putih yang nampak pada badan kalau sekarang semacam panu kurap yang sejenisnya Apakah dulu kamu punya kura, kemudian kamu sembuh, kecuali ada yang tersisa sebesar benggol, dirham atau Bengal koin. Saya sendiri tidak tahu sebesar apa koin dirham. Apakah sebesar uang seratusan dulu yang agak besar atau agak kecil sekarang atau segimana Allah alam. Pokoknya kamu dulu punya kurap, kemudian kamu sembuh kecuali yang tersisa itu satu koin sebesar koin itu. Kata Uwais ya mempunyai Kata Umar, apakah kamu masih punya ibu? Dijawab, iya. Kemudian kata Umar, aku pernah mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amr bin Amir beserta rombongan dari Yaman, dari Murad, kemudian dari Qarn. Dulu dia mempunyai kurap kemudian sembuh kecuali yang tersisa hanya sebesar uang logam dirham. Dia masih mempunyai ibu dan Uwais ini amat sangat berbuat baik kepada ibunya. Seandainya Uwais ini bersumpah atas nama Allah pasti makbul sumpahnya itu. Maka apabila kamu bisa minta ampun memintakan ampun kepada dia, maka lakukanlah. Maksudnya minta ampunnya kepada Allah, tetapi minta tolong kepada dia agar dia memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Maka kata Umar, mintakanlah ampun untukku. Kemudian Uwais bin Amir memintakan ampun kepada Allah untuk Umar. Padahal lebih mulia mana Umar sama Uwais? Umar itu jelas. Umar mah sahabat. Kalau Uwais tabiin, tapi sebaik-baik tabiin, tabiin yang terbaik. Kata Umar mau kemana engkau? Kata Uwais mau ke Kufah. Kata Umar mau nggak saya tuliskan surat untuk pemerintahan di Kufah. Kufah masih daerah uh, kekuasaan Umar. Umar jadi khalifah saat itu. Jadi gubernur di Kufah bawahan. Mau nggak saya tuliskan surat? Kata orang itu, eh, keberadaan saya di tengah-tengah manusia fakir, miskin, itu lebih saya cintai. Pada tahun berikutnya ada orang yang berhaji dari negeri yang senegeri dengan Uwais. Orang itu bangsawan. Lalu bertemu Umar. Umar bertanya kepada dia tentang Uwais. Mana Uwais gitu. Dia menjawab, aku tinggalkan dia Rasal bait qalilal mata, rasal bait maknanya rasa mataiha warras huwa dun awil khuluq eh, apa khalqul bali. Jadi dia ini orang miskin yang hanya memiliki sedikit kekayaan. Wais kurang begitu memiliki satu sosial yang tinggi di tengah masyarakatnya karena miskin. Jadi saya tinggalkan dia dalam keadaan sedikit kekayaan. Itu kata orang itu. Lalu kata Umar, aku pernah mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir beserta rombongan dari penduduk Yaman. Dia dari Murad kemudian dari Qarn. Dulu dia mempunyai kurap lalu sembuh kecuali yang tersisa adalah sebesar logam dirham. Dia mempunyai ibu dan dia amat sangat berbakti kepada ibunya seandainya dia bersumpah atas nama Allah pasti akan menjadi kenyataan. Maka apabila kamu mampu untuk memintakan ampun kepada dia untukmu, lakukanlah. Kemudian orang ini mendatangi Uwais. Lalu dia berkata, mohonkanlah ampun untukku. Kata Uwais, E, kata orang itu anta ahdatsu ahdan bisafarin salih fastaghfir engkau baru saja melakukan perjalanan dengan perjalanan yang baik beserta orang soleh misalnya maka mintakan mintalah ampun untuk maka kata Uwais apa kamu bertemu dengan Umar orang itu menjawab ya saya bertemu dengan Umar. Maka lalu dia memintakan ampun untuk orang itu. Jadi Umar meminta ampun, meminta ampun kepada uh, Uwais, kemudian dimintakan ampun dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usair bin Jabir. Dia menyatakan bahwa penduduk Kufah mengirim utusan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Di tengah utusan ini ada orang yang suka men mencela atau mengolok-olok kepada Uwais. Karena Wais miskin tadi ya. Umar berkata, "Hal hahuna ahadun min al Apakah di sini ada seseorang dari qarn? Faja'a dzalika rajul. Maka datanglah orang tadi yang suka mengolok-olok Uwais karena satu lembur, satu kampung. Kata Umar, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala." Inna rajulan ya'tiku minal Yaman yuqalu lahu Uwais la yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu qad kana bihi bayadun fada'a Allah ta'ala fa'adhabahu illa mudi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum fal yastaghfir lakum kata Umar ada seseorang yang datang kepada kalian dari Yaman yang bernama Uwais dia tidak bisa meninggalkan Yaman de dengan alasan dia masih memiliki ibu. Dia dulu mempunyai penyakit kurap. Lalu dia berdoa kepada Allah, maka Allah menghilangkan penyakitnya itu kecuali ada yang tersisa sebesar uang logam dinar atau dirham. Maka siapa di antara kamu yang bertemu dengannya, maka mintakanlah ampun kepadanya untuk diri kalian. Dalam riwayat lain masih dari Umar, kata Umar aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayad famurruhu falyastaghfir lakum." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Dia mempunyai seorang ibu. Dan dulu dia mempunyai penyakit kurap. Maka bertemulah dengannya lalu mintalah mintakan ampun kepadanya untuk kalian. Itu hadis semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis tadi ada beberapa faidah yang cukup banyak yang bisa kita ambil. Pertama, Fadlu Uwais bin Amir al-Qarni al qarni wa annahu khairut tabi'in yadulluka ala dhalik tawadhu'uhu wa istighaluhu bil akhirah wa adamul iqtirar ba'dama alima manzilatahu allati akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ini menerangkan keutamaan Uwais bin Amir Al-Qarni. Al-Qarni atau Al-Qarn? Masa kan dari koran bolehlah demi perdamaian dunia <laughs> nih korni saya sih tadi ingin bertahan koroni tapi nggak apa-apa nggak usah ribut agar damai dan tentram dia sebaik-baik tabiin dan itu ditunjukkan oleh ketawaduan dia dan kesibukan dia dengan akhirat. Dan dia tidak tertipu setelah dia mengetahui kedudukan dia yang amat agung. Sebagaimana yang dikabarkanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Umar lalu Umar menjadi menceritakannya kepada orang itu. Tidak apa namanya overacting karena ditazkia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu overacting nggak begitu tawadu itu pertama kedua mustalahut tabi'in ya dulu ala man adraka ashaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa tasmiyah nabawiyah kedua Hadis ini pun menerangkan bahwa istilah tabi'in itu menunjukkan kepada orang yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini penamaan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis tadi Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in. Ini kata Nabi adalah orang yang bernama Uwais. Jadi istilah tabi'in bukan karangan para ahli hadis, tapi istilah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat, belajar Islam dari sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka baru lahir, Nabi sudah meninggal, sehingga nggak bertemu. Bertemunya dengan sahabat, itulah tabi'in. Ketiga, min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu an umurin qabla wuqu'iha wa dzalika biwahyin min Allah. Ketiga hadis ini pun menjelaskan bahwa di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bisa menginformasikan kejadian-kejadian sebelum itu terjadi Kata orang Jawa, weruh sadurung winarah. Apa artinya? Tahu sebelum kejadian. Gitu ya, mananya ya? Saya bukan orang Jawa. Jawa, tapi Jawa Barat. Weruh sadurung winarah itu tahu sebelum kejadian. Itu bukan dukun yang begitu. Dukun nggak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Contohnya kasus datangnya Uwais. Uwais sendiri belum lahir, Nabi saw sudah mengatakan nanti akan ada rombongan dari Yaman, ada orang namanya Uwais. Dia ciri-cirinya malah dijelaskan ya dari hmm, apa namanya eh, kampungnya ini, kabilahnya ini, kemudian dia punya penyakit anu dan tersisa eh, satu benggol seperti punya ibu berbuat baik kepada ibu. Begitu ciri-ciri tapi Rasul SAW sudah tahu. Padahal itu belum kejadian. Ah, Uwaisnya juga belum lahir mungkin saat itu. Ini mukjizat dan ini diketahui berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal yang lain. Alimul ghaibi fa wala fala wala yudhiru fala fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin Allah itu mengetahui yang gaib dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasulnya. Nah, itu yang diberi berita yang gaib. Tidak seluruhnya. Tidak seluruh yang gaib diberitahukan, tapi beberapa perkara gaib diberitahukan. Termasuk contohnya ini. keempat, talabu du'a minas solihin. Wa in kana talibu afdal. Wa, wa iltinamu ma, man turja ibadatu, eh, ijabatuha. Keempat, hadis ini menceritakan juga tentang bolehnya meminta doa kepada orang-orang soleh. Sekalipun orang yang meminta doa itu lebih utama dari yang dimintai. Seperti tadi Umar dengan Uwais lebih utama mana? Umar. Tapi Umar minta didoakan, minta dimintakan ampun kepada Uwais. Waiktinamu man turja ibadatu eh, ijabatuhu dan memanfaatkan keberadaan orang yang doanya diharapkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat saya, Salim bin Id Al-Filan dalam kitab ini menerangkan bolehnya kita meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh sekalipun dia ini lebih rendah dari kita umpamanya seperti Umar meminta dimintakan ampun oleh Uwais, padahal Uwais lebih rendah daripada Umar dan Umar lebih utama daripada Uwais. Dalam masalah ini nanti ada penjelasan lain ya yang akan saya ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Kelima, al-iqraru bil fadli li ahli. Hadis ini pun menerangkan menetapkan keutamaan kepada orang yang berhak menerimanya. Keutamaan Uwais tadi. Keenam, fadlu birril walidah wa annahu min afdalil qurabah. Hadis ini pun merangkan keutamaan berbuat baik kepada ibu dan ini termasuk metode pendekatan diri kepada Allah yang amat utama, paling utama. Sehingga Uwais dianggap memiliki keutamaan sehingga kalau dia bersumpah juga bisa terkabul itu karena dia berbuat baik kepada ibunya. Ketujuh. Tawadu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa hirsuhu 'ala al-khair wa huwa yawma idin khalifatul muslimin. Hadis ini pun menerangkan sikap tawadu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sikap tamak beliau kepada kebaikan. Tamak serakah kepada kebaikan adalah baik, bagus. Dia ingin memperoleh semua kebaikan, ingin peroleh pahala, ampunan, rahmat, ilmu itu bagus. Yang jelek, tamak dan serakah terhadap dunia, harta, jabatan. Uh, sudah punya mobil tiga ingin sepuluh. Sudah punya istri tiga boleh kali Jenambah seempat Nggak apa-apa itu bukan serakah yang tercela. Kemudian sudah mempunyai rumah lima, itu pun sebagian nggak keurus ingin sepuluh. Itu baru serakah yang tercela. Tapi kalau serakah kepada kebaikan, bagus. Apa? Oh, kelewat. Nanti ini dulu nggak apa-apa ya, nanti nggak gajlok ke atas. syukur Allah Padahal saat itu Umar sebagai khalifah, imam besar seluruh kaum muslimin sejagat. Tapi tetap beliau tawadhu, tetap walaupun beliau memiliki keutamaan dijamin masuk surga, tapi pas ada kesempatan ingin dimintakan ampun oleh orang yang lebih rendah, meminta ampun dia. Meminta meminta agar dia diampuni dosanya oleh Allah melalui doa Uwais tadi. Serakah ya kepada ampunannya. Bagus serakah kepada ampunannya. Tawadu dia. Tidak mentang-mentang dia lebih utama. Ah, nggak perlulah meminta ampun kepada orang seperti itu. Toh saya juga bisa istighfar sendiri. Enggak, enggak seperti itu. Ketujuh, Eh, kedelapan, fadlu safaris salih. Wa anal qadima minhu arja li ijabati doa. Hadis ini pun menerangkan keutamaan safarnya orang soleh. Bepergiannya orang yang soleh dan orang yang da, uh, bepergiannya dengan bepergian yang benar seperti mencari ilmu, berhaji, menyebarkan ilmu, bukan hal-hal yang sifatnya hura-hura, apalagi musyrik. Musafar ziarah ke makam wali anu meminta jodoh di sana. Ah, itu nggak masuk. Bukan uh, safar yang soleh, bukan safar yang benar, yang lurus. Itu safar yang salah. Sebaliknya dari yang soleh. Jadi safar untuk mencari ilmu ikut dauro, atau juga kalau umpamanya antum mampu mengisi dauro, atau umpamanya tidak bisa mengisi dauro dan tidak bisa menjadi peserta dauro karena tidak layak untuk jadi peserta dagang kaset di sana buku-buku yang benar atau dibagikan secara gratis saya nggak bisa dakwah nih dengan cara ceramah langsung tapi saya punya uang banyak saya bagikan kaset ceramah nih gratis saya bagikan buku majalah diborong umpah sunnah diborong seribu nih gratis itu juga bisa safar lagi keluar kota oh, itu luar biasa dan orang yang baru saja pulang dari safar seperti itu lebih diharapkan lebih dimungkinkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau ada orang yang baru pulang safar, boleh minta doa kepada orang itu. Habis haji umpamanya, apalagi habis haji dosa-dosa diampuni dan seterusnya. Minta doa boleh. Memang saya salim Atau umpamanya habis daurah. Wah, baru pulang dari daurah, silakan minta doa kepada dia. Kesembilan, fil hadisi bayanun li tariqi ta'aruf 'ala al-ashkhas wa dhalika bi taqdimil ism thumma ma yata'allaqu bihi min kunyatin aw mautin aw wasfin. Dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang metode ta'aruf, metode mengenal pribadi seseorang. Yaitu dengan dimulai menanyakan nama. Apakah kamu yang namanya Uwais bin Amir? Kan gitu. Nah kemudian diikuti dengan hal-hal yang berkaitan dengan dia. Kunyahnya apa, abu apa, kemudian tempatnya, sifatnya dan yang lain-lainnya. Ke sepuluh. Hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tawjihi ashabihi li ahli al-khairi was salah wa li liqa'ihim wa ru'yatihim wa talabi du'ai minhum. Hadis ini pun merangkan betapa sungguh-sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk bimbingan kepada sahabat-sahabatnya li ahlil khairi wassalah untuk menjadi ahli khair orang-orang yang ahli kebaikan ahli ke kesolehan dan untuk bertemu dengan mereka melihat mereka dan meminta doa dari mereka. Jadi dengan cara tadi informasikan nanti ada orang anu dari anu begini begini begini kalau kamu ketemu mintakan ampun eh, kepada dia. Itu taujih bimbingan. Ke sebelas. Jawazu i'tizalin nas idza khasyal mar'u ala nafsihi fitnah Hadis ini pun menerangkan bolehnya kita menyepi dari manusia apabila dia khawatir dirinya akan terkena fitnah. Dan yang terakhir dari hadis ini al-insan bijauhir bijauhari walaysa bimadharihi. Walidhalik فإن مقياس العباد للناس غير مقياس الحق تبارك وتعالى فالناس ينظرون إلى مظاهر الدنيا وزينتها ولذلك قد يسخرون من المؤمنين والحق سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب عباده وأعمالهم Hadis ini pun merangkan bahwa seorang manusia itu dinilai dari kelebihannya bukan dari lahiriahnya. Oleh karena itu, standar penilaian manusia dalam pandangan manusia berbeda